Allah Jalla wa berfirman dalam hadis kursi dalam sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala Allah Jalla wa Ala berfirman ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan malam dan siang Tuhti'una bil laili wan nahar Allah Jalla wa'ala yang memberitakan yang menyatakan hal itu Kalian semua wahai hamba-hambaku pasti selalu jatuh dalam kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni yaghfir lakum. Sementara aku zat yang maha mengampuni dosa, maka mohon ampunlah kepada aku, istighfarlah kepada aku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Setiap insan pasti jatuh dalam dosa dan kesalahan. Disebutkan oleh Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Manusia ini memiliki beberapa sifat-sifat yang tercela yang dari situ yang dari situ bermunculan berbagai macam jenis kesalahan, dosa-dosa yang dikerjakan oleh Bani Adam. Kita sebutkan untuk muhasabatun nafsi, evaluasi diri, introspeksi diri, supaya kita tahu diri sendiri. Pada kita ini banyak sekali sifat-sifat yang tercela, perangai-perangai yang buruk yang dengan itu justru jatuh dalam berbagai macam kesalahan dan dosa. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, "I'lam ketahuilah anna lil insani akhlaqan wa awsafan katsirah." Insan itu memiliki perangai-perangai dan sifat yang cukup banyak. Semuanya buruk. Lakin tanhasiru matharadul dhunubi fi arba'i sifat. Tetapi yang memicu seseorang insan jatuh dalam dosa itu ada empat sifat. Ini yang penting untuk kita waspadai. Kalau ada pada kita segera perbaiki. Ada empat sifat pemicu seorang insan jatuh dalam kesalahan dan dosa. Ahaduha yang pertama sifatun rububiyah. Sifat-sifat rububiyah Maknanya sifat-sifat yang sesungguhnya hanya Allah Jalla wa Ala Ar-Rabb yang berhak memiliki sifat itu. Tetapi insan Bani Adam ternyata juga punya perangai ini. Kalau bagi Allah Jalla wa Ala itu kesempurnaan, itu keindahan. Tapi bagi Bani Adam itu tercela, wa minha yahduthul kibru wal fakhru wa hubbul madhi sana dari sifat ini muncul yang namanya al-kibr kesombongan al-fakhr berbangga dengan kelebihan-kelebihannya hubbus sana suka disanjung suka dipuji Hubbul Iz, Senang dirinya itu jaya, izzah. Talabul isti'la. Suka mencari ketinggian diri, ketinggian kedudukan. Ini contoh-contoh dosa, contoh-contoh kesalahan yang ada pada Bani Adam kesombongannya, kecongkaannya. Dia berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki sebagai sebuah kelebihan, berbangga dengan nasabnya, dengan hartanya, dengan ilmunya, penyakit ujub, popularitas, suka popularitas, ketenaran, kemasyhuran, suka jabatan, mencari ketinggian derajat di hadapan makhluk Allah Jalla wa'ala Beliau mengatakan wahadhihi dzunubun muhlikat. Contoh-contoh dosa di atas dzunubun muhlikat, dosa-dosa yang membinasakan Bani Adam. Perangai itu membinasakan Bani Adam. Perangai-perangai yang seharusnya hanya Allah Jalla wa'ala yang memilikinya. <clears throat> Allahu Akbar. Allah saja yang maha besar, yang maha segala-galanya. Allah layak dengan sifat itu. Tapi ketika Bani Adam memiliki perangai itu, itu membinasakan dia. Zunubul muhlikat. Dan yang membuat miris adalah ba'dun nasi yaghfalu anha fala ya'udduha dhunuba. Sebagian Bani Adam melalaikan ini semua. Gak perhatian dengan perangai-perangai ini, tidak menganggapnya sebagai sebuah dosa. Bahkan banyak pihak berbangga dengan itu, bangga dengan kesombongannya, bangga dengan uh, dia suka popularitas, bangga dia suka ketenaran, bangga dia suka tinggi di hadapan banyak orang, congkak dengan kecongkaannya, sombong dengan kesombongannya, Padahal itu dosa yang membinasakan dia kata beliau. Hati-hati. Yang kedua, thaniyatu sifatun syaitaniyah. Sifat-sifat setan. Dikatakan sifatun syaitaniyah dikarenakan setanlah iblis la'anahullah dari kalangan makhluk Allah Jalla wa'ala yang pertama kali memiliki perangai ini sifat ini sehingga dikatakan sifatun syaitaniyah ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق wal amr bil fasad wan hudalik. Dari sifat setan ini bermunculan berbagai macam dosa-dosa, perangai-perangai yang jelek pemicu tindakan dosa. Ada yang namanya hasad, semena-mena, tipu muslihat, makar, kemunafikan, memerintahkan orang lain mengerjakan kerusakan-kerusakan. Ini tindakan dosa, dikecam dalam Islam. Dan itu pihak pertama yang memilikinya, yang bersifat dengannya, iblis la'anahullah, syaitan la'anahullah. Sehingga dikatakan sifatun syaitaniyah. Ketika seorang insan memiliki perangai ini, maka dia diserupakan dengan syaitan. Pertanda itu kejelekan, itu keburukan, bukan kebanggaan. Keboliman-keboliman dimasukkan di sini. Tindakan-tindakan semena-mena dimasukkan di sini. Makar-makar tipu daya dimasukkan di sini Talbis, tadlis dimasukkan di sini. Tindakan-tindakan menyesatkan umat dimasukkan di sini. Sifatun syaitaniyah. Asalisatu yang ketiga. asifatul sifatul bahimiyah sifat-sifat hewan ternak disebut dengan bahimiyah dikarenakan yang memiliki perangai ini itu hewan ternak. Ketika dinisbahkan kepada hewan ternak pertanda itu kerendahan, itu kehinaan. Hewan yang memiliki perangai seperti itu. Wa minha yatasha'abu asyarah wal hirs ala qada'i syahwatil badi wal faraj. Fayatasha'abu min dzalika az-zina wal wasariqah bercabang dari sifat ini asyarah rakus dunia al ambisi untuk menyalurkan syahwat perutnya atau kemaluannya Hah? yang yang yang dipikir makan minum makan minum tidur makan minum tidur Bercabang dari sana tindakan zina, homoseksual, mencuri, mengambil harta orang lain untuk syahwatnya dia, dan yang lain-lainnya terkait dengan syahwat, hal-hal yang mengandung unsur syahwatnya. Itu pekerjaan hewan, pekerjaan binatang, mereka taunya makan, minum, berkumpul, makan, minum, berkumpul. Itu hewan. Ketika perang ini ada pada Bani Adam menandakan pada dirinya ada perang yang sangat rendah, perangai binatang, ambisi meraih harta, meraih dunia, rakus dengan harta dan dunia, yang dia kerjakan hanya memperturutkan syahwat perutnya, syahwat kemaluannya naudzubillah. Dan puncaknya tindakan yang sangat kecil, Perzinaan dan penyimpangan-penyimpangan seksualitas naudzubillah. Dikecam dalam Islam. Dan yang keempat, as-sifatus sabu'iyah sifat sifat hewan buas perangai buas wa minha yatasha'abul ghadabu wal hibdu wa tahajjumu 'ala nasi bil qatli wa darbi wa akhdhil mal perangai buas menggambarkan hal yang sangat mengerikan dan itu pada hewan buas binatang buas bercabang daripadanya perang ghadab suka marah tanpa sebab marahnya dikarenakan perkara duniawi perkara syahwat perkara pribadi bukan marah karena Allah dendam menyerang orang lain dengan cara membunuh mereka atau menyerang orang lain dengan memukuli mereka, menyerang orang dengan merampas harta benda mereka. Sifatun sabu'iyah. Ini semuanya adalah pemicu-pemicu seseorang anak Adam jatuh dalam berbagai macam kesalahan besar, dosa, kemaksiatan, kabair, sagair. Ini ada yang terkait dengan dalam kalbunya penyakit hati, ada yang terkait dengan fisiknya. Ini semuanya dosa Bani Adam. Dan ingat di bahasi pertama tadi Allah Jalla wa menyatakan Dahat kursi innakum tukhti'una billayli laili wan nahar. Kalian itu wahai hamba-hambaku selalu jatuh dalam kesalahan malam dan siang. Mungkin rububiyah, mungkin syaitaniyah, mungkin bayhimiyah, mungkin sabuiyah, mungkin semuanya, mungkin sebagiannya, mungkin salah satunya. Dan ingat, itu pokok-pokok sifat yang tercelanya. Bercabang daripadanya berbagai macam dosa dan kesalahan itu ada pada Bani Adam. Dari poin-poin di atas <clears throat> ada dosa-dosa yang yata'allaku billahi jalla wa'ala. Dosa-dosa antara seorang hamba dengan Rabbnya jalla wa'ala. Di antaranya pula ada dosa yang yata'allaku bil adamiyin. Ada dosa yang terkait dengan sesama Bani, Bani Adam. Sehingga ada dosa yang terkait dengan Allah Jalla wa'ala. Bainahu wa baina rabbih. Antara sang hamba dengan Rabbnya. Ada bainahu wa bainal ibad. Antara diri sama hamba. Terkait dengan hak Bani Adam. Juga ada yang al-kabair dosa-dosa besar yang membinasakan ada pula yang sagair dosa kecil. Itu semuanya terjadi pada Bani Adam. Allahul musta'an. Ikhwan fitina Azzaikumullah Poin yang berikutnya ialah terkadang seorang Bani Adam, seorang insan meremehkan yang namanya sagair kalau kabair dosa besar, dia tahu dosa. Seringkalinya dia merasa berdosa, bersalah, jatuh dalam gelapnya dosa. Meskipun ada sebagian yang tidak pernah merasa dia, dia, dia berdosa. Tapi pada umumnya merasa. Tapi yang namanya sagair, dosa kecil, Jarang sekali dari kalangan hamba-hamba Allah yang merasa itu dosa. Kenapa dianggap kecil? Dianggap remeh? Dan juga dikarenakan jumlahnya sangat banyak. Selain yang besar namanya kecil. Ibnu Qudamah al-Marisi rahimahullah Menjelaskan pula di sana ada beberapa sabab dosa itu yang asalnya kecil menjadi besar. Ini kita tahu sebutkan sebagai mukaddimah supaya kita mengenali diri kita masing-masing. Kita ini Bani Adam, tempatnya salah. Dijelaskan dulu letak kesalahannya. Ini loh, ini loh, ini loh, ini loh. Ada perangai ini, ini, ini, ini, ini waspadai. Ini ada yang terkait dengan Allah Jalla wa'ala, ada yang terkait dengan Bani Adam. Ada yang besar, ada yang kecil dalam agama syariat. Dan diingatkan, jangan meremehkan yang kecil. Bisa jadi dosa itu dianggap kecil menjadi besar di asbabin. Disampaikan untuk diwaspadai. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menerangkan eh, alam. anna saghirata takburu bi asbabin. Ketahuilah dosa kecil itu menjadi besar dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama adalah al-israr wal muwadhabah. Dikerjakan terus-menerus selalu dikerjakan menjadi besar. Katanya para ulama salaf, la saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfarin. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus jadi besar dia dan akan terhapus dosa besar ketika disertai dengan istighfar mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala ini ucapan sebagian salaf ada yang mengatakan hadis tadi yang baik ya betul itu keterangan para ulama yang pertama dikerjakan terus menerus menjadi besar yang kedua ialah ayyastasira zamba menganggap kecil dosa tadi Istisghar dia kecil. Katanya Ibnu Qudamah, yang namanya dosa itu fa inna dzamba kullama ista'dhamahu al-'abdu sahura inallahi tabaraka wa ta'ala. Sebuah dosa ketika dianggap besar oleh seorang hamba, takut dengan dosa itu, dianggap besar oleh dirinya, menjadi kecil di sisi Allah Jalla wa Wa kullama 'abdu kabura inallahi tabaraka wa ta'ala. Tapi ketika seorang hamba menganggap kecil dosa itu, dikecilkan sama dia, ada nilainya justru menjadi besar di sisi Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. <clears throat> Ada sebuah athar dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya menjelaskan sifat orang yang punya iman, mukmin. Kata beliau innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asfi jabalin yakhafu wa yaqa' alaih. Orang yang mukmin yang punya iman yang sangat kuat dia melihat, melihat eh, dosa-dosa dia seolah-olah dia ada di bawah sebuah gunung besar. Khawatir gunung itu akan menimpa dia besar, khawatir dia akan keruntuhan gunung. Itu mukmin. Sehingga dia membencinya, nggak menyukainya, meninggalkannya, berjuang untuk tobat daripadanya. Kenapa? Semua kesalahan dia nggak besar. Ada mukmin. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfih faqala bihi hakala. Yang fajir Orang yang fasik memandang dosanya kayak lalat hinggap di hidungnya. Dia usir begini. Cut. anggap remeh, anggap kecil. Padahal dosa besar. Ini yang kedua. Menjadi besar karena anggap kecil. Yang kedua, yang ketiga, ayyafraha bisaghirati wa yatamaddahu biha dia justru bangga dengan dosa kecil yang dia kerjakan. Justru memuji dirinya mengerjakan dosa itu. Senang dirinya mengerjakan dosa itu. Naudzubillah menjadi besar karena itu. Yang keempat, bin zambi. thumma yahduruhu bimahdur min ghairih. Dia mengerjakan dosa itu lalu diceritakan kepada semua orang di sekitarnya. Namanya mujahir, orang yang terang-terangan mengerjakan tindakan dosa. Aku semalam begini, aku semalam begini, aku semalam begitu. Yang dia ceritakan itu dosanya dia. Sebelumnya Allah Jalla wa'ala menutupi aibnya, dibongkar aibnya dia. Sebab dia menceritakan kepada sekitarnya wallahul musta'an yang berikutnya lagi ayyakunal mudhlibu aliman yuktada yang jatuh dalam dosa kecil itu sosok alim yang diteladani sosok alim yang dijadikan panutan menjadi besar dosanya ketika banyak orang yang ikut mengerjakan dosa tersebut Maka jangan sampai meremehkan yang kecil-kecil. Ini semua sampaikan sebagai muhasabatun nafsi. Supaya kita mengenali diri kita masing-masing. Ikhwanafidina azakumullah setelah itu. Baru diwajibkan, diharuskan bagi seorang hamba dan itu sifatul mukmin Sifatnya kaum mukminin at-taubatu wal istighfaru minha. Dia bertaubat, istighfar kepada Allah daripadanya. Barakallahu fikum. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis Allah Jalla wa Ala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hamba-hamba Allah terutama yang muslimin untuk bertaubat mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala dari semua dosa di atas dari semua perangai yang buruk di atas dan itu sifatul muttaqin perangainya hamba yang bertakwa sifatul mukminin sementara yang enggan bertaubat enggan insaf kokoh dengan dosanya itu sifatul fusak, sifatul fujar, sifat orang yang fasik, yang fajir, orang yang menderita, yang sengsara dunia akhirat. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nur ayat yang ke-31. Allah Jalla wa'ala memerintahkan hamba-hambanya terutama yang mukminin untuk bertaubat kepadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Tubu itu perintah. Hendalah kalian semua bertaubat kepada Allah wahai kaum mukminin la'allakum tuflihun kamu pasti akan beruntung akan sukses akan bahagia tubuh perintah Allah Jalla wa'ala. Kalau yang kita bahas di awal tadi, syai'un qaddarahullah. Hal yang Allah takdirkan, sunnatullah pada Bani Adam, banyak dosanya, banyak salahnya, dan beragam dosanya itu. Tak terelakkan. Yang kali ini terkait dengan syariatnya. Bimbingan Allah Jalla wa'ala dan Nabi kita Muhammad SAW. Bimbingannya, taubatlah kalian semuanya, jami'an semuanya. Wahai yang punya iman, wahai kaum mukminin, la'allakum tuflihun. Pasti kamu akan beruntung, sukses, berbahagia. Yang dosa kalian yang jatuh dalam berbagai macam khata maksiat itu kalian tapi kalau kamu bertaubat, maka pahalanya di samping Allah Jalla Ala mengampuni dosa-dosa yang ada dengan taubat kita, dengan sifat kita, sabab mendapatkan falah, keberuntungan, ke keberhasilan, kebahagiaan dunia akhirat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Al-Aghar Ibnu Yasar Al-Muzani semoga Allah meridainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilallah fil yaumi atamarrah. Yang dipanggil sekarang umat insan secara keseluruhan. Dalam ayat mukminin secara khusus. Sehingga taubat ditujukan kepada semua hamba-hamba Allah terutama yang mukmin. Wahai umat manusia, tubu ilallah wastaghfiruh Hendaklah kamu semua taubat kepada Allah dan istighfar kepadanya. Mohon ampun kepada Allah semuanya. Sebab aku bertaubat kepada Allah dalam sehari seratus kali. Yang kita yang diinginkan tubuh ilallah istaghfiru itu perintah. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala menjelaskan Wa wajibatun. Taubat itu wajib. Al-Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin menukil keterangan para ulama. Belum mengatakan qala ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari semua dosa. Dari semua dosa. Wajib. Wajib. Bukan sunnah, mustahabah, bukan hal yang mubah, yang boleh. Wajib. Dan taubat dari semua dosa. Namanya taubatun mutlaqah. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madu Salikin. Keterangan dari para ulama bahwasanya diperbolehkan pula taubatun muqayyadatun bidzambin muayyan. Diperbolehkan taubat dari sebuah dosa tertentu. Dia ngerti salah, tahu dia berdosa, a menyesal, insaf, taubat kepada Allah khusus terkait dengan dosa ini. Ya Allah, aku ini, aku ini ya Allah, ampuni aku ya Allah itu sah boleh tetapi yang lebih afdal atau batu min kulli dzambin taubat dari semua dosa ini yang disebut dengan taubatan nasuha taubat nasuha di antara makna nasuha adalah taubat dari semua dosa akan kaji insyaallah ya Ibnu Qudamah al-Marisi rahimahullah menerangkan yang namanya taubat itu harus dawam. Terus menerus berkesinambungan, tiada henti. belum mengatakan wa taubatu wajibatun ala dawam. Yang namanya taubat wajib terus menerus selalu tiada henti. Dawa dan cukup sekali taubat sudah, nggak tobat lagi. Lah, tobat, istighfar lagi, tobat lagi. Terus begitu. Seterusnya, selanjutnya, berkesinambungan selamanya. Kenapa kata beliau? Fa innal insana la yakhlu an maksiatin. Dikatakan insan itu tidak pernah kosong dari kemaksiatan. Selalu salah, selalu dosa selalu alfa malam dan siang. Beliau mengatakan walau khala an maksiatil jawarihi lam yakhlu anil hammi bidzabi biqalbi. Kalau seandainya ada seorang insan, kalau ada seorang insan yang tidak pernah berbuat dosa dengan anggota tubuhnya. Dia menjaga betul ketaatan, menjaga betul ketakwaan, menjaga betul ibadahnya. Andai kan ada, tidak pernah berbuat dosa dengan anggota tubuhnya ini. Lu mengatakan lam yakhlu anil hammi bidzami fil qalbi. Tidak akan pernah kosong dalam kalbunya dia pernah ingin berbuat dosa. Semata-mata niat, semata-mata kepingin meskipun belum diwujudkan. Hatinya pernah itu. Ada keretak hati, kepingin A, pingin B, punya niatan A, niatan B, dosa. Meskipun baru di hati. Itu sudah dikatakan kekurangan bagi diri. Belum mengatakan lagi wain khalan zalik Kalau seandainya ada seorang insan yang tidak pernah terbersit di kalbunya, di benaknya keinginan berbuat salah kalau ada. Lam yakhlu an wasawisi syaitan. Tidak akan pernah kosong dari waswas setan, bisikan setan dalam kalbunya, dalam hatinya untuk mengerjakan hal-hal dosa atau untuk lupa dari zikir kepada Allah. Setannya goda setiap saat. Anggota tubuhnya selamat hati kalbunya selamat. Saya tanya. Terus ngasih was-was, bisikan-bisikan supaya dia berbuat dosa atau kepingin berbuat dosa atau menjalankan uh, eh, perintah agama atau paling tidak lalai dari zikir kepada Allah Jalla wa Itu kata beliau. Kalau wa in khala anhu, anggaplah ada orang yang kosong dari semua itu, tidak mempan dengan wahai syaitan, anggaplah ada. Lam yakhlu an ghaflatin wa qusurin fil ilm. Tidak bakal kosong dari dia lalai atau kurang kadar keilmuan dia tentang Allah Jalla wa'ala. Tentang agamanya, tentang syariatnya. Qala wa kullu dzalika naqsun. Semua itu kekurangan. Sehingga tetap wajib taubat dan taubatnya harus terus dan eh, tiada henti dikarenakan manusia pasti dan pasti nggak bakal lepas eh, dari sebuah kekurangan atau alpa atau khilaf atau dosa. Ya, sehebat apapun iman dan takwanya, sesoleh apapun hamba tadi, sealim apapun dia, sebersih apapun dia dari dosa, tetap akan ada kekurangannya. Maka wajib untuk bertaubat. Apalagi tidak sampai tingkatan yang dibahas tadi. Itu tingkatan yang tidak tahu ada wujudnya apa enggak itu. Hah? Ada orang yang anggota tubuh uh, tubuhnya tidak pernah berbuat dosa. Nggak terbayang itu. Hah? Atau tidak pernah berkelebat dalam kalbunya keinginan berbuat dosa. Tidak terbayang deh, Kalaupun ada, tetap wajib untuk taubat kepada Allah Jalla wa Jangankan ini andai-andai ini. Nabi saja sallallahu alaihi terganggu dengan itu semuanya. Nah, kelebatan dalam kalbu, waswas syaitan menimpa beliau seorang nabi, seorang rasul. Beliau mengatakan innahu la yughalu ala qalbi fa astaghfirullah fil yaumi wal lailati sab'ina marratan. Sungguh ada sesuatu yang berkelepat dalam kalbuku. Ghain fil qalb. Bisikan-bisikan yang buruk dalam kalbu. Maka dikarenakan ada itu aku istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dalam sehari 70 kali. Intinya adalah ad-dawam. Harus terus bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Sudah taubat, taubat lagi. Istighfar lagi. Terus demikian sampai kita mati. Mata Allah istighfar wa taubat. Barakallahu fikum di kalangan masing-masing kita. Masing-masing kita tidak lepas dari kekurangan dan juga dosa. Yang berikutnya barakallahu fikum. Yang dianjurkan dalam Islam ialah takfirut taubat wal istighfar. <coughs> Gemar taubat, gemar istighfar. Sering taubat, sering istighfar. Mohon ampun kepada Allah Jalla wa dari semua dosa. <coughs> Yang dibacakan tadi beberapa hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang beliau pribadi SAW, seorang nabi, seorang rasul. Beliau tetap banyak tobat dan sifar. Apalagi umatnya, apalagi kita banyak salah dan banyak dosanya. Min Nabi aula lebih-lebih lagi harus banyak taubatnya, sering taubatnya, bahkan selalu bertaubat. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilahi fil yaum akthar min sab'ina marrah." Sungguh demi Allah, sesungguhnya aku istighfar <coughs> mohon ampun kepada Allah <coughs> dan aku tobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Rasul. Nabi, Rasul, orang yang paling Allah cintai, yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Dalam sehari, taubatnya, istighfarnya lebih dari 70 kali. Hadis yang lain yang kita bacakan di atas 100 kali. Sehingga antara 70 sampai 100. Dan itu dihitung-hitung oleh para sahabat. Mereka dalam satu majelis mendengarkan Rasul sifar dan bertaubat itu lebih dari 100 kali dalam satu majelis. <clears throat> Intinya adalah takfir. Takfir banyak sering, gemar, taubat, dawam, berkelanjutan, bersinambungan, terus menerus, istighfar, taubat. Ini akan mudah dikerjakan kalau masing-masing kita tahu diri. Tahu siapa kita masing-masing. Tahu bagaimana perangai kita yang buruk tadi. Ada rububiyah, ada syaitaniyah, ada bahimiyah, ada sabuiyah, Mudah bagi bagi dia insya Allah bertobat dengan uh, dengan terus menerus ketika tahu diri bagaimana kelemahan dia, bagaimana kekurangan-kekurangan dirinya, bagaimana dosanya dia yang besar, yang kecil. Harus sering harus gemar bertaubat dan itu sifatul mukmin. <coughs> Seorang yang mukmin yang punya iman, yang punya takwa, yang muwaffaq dia akan selalu istighfar, selalu tobat. Ikhwanafidina yang namanya tobat itu macam-macam. Ditinjau dari sisi kekurangan yang ada pada badi Adam. Semuanya butuh taubat dan istighfar. Yang pertama at-taubatu minadz-dzunubi wal ma'asi taubat dari dosa dan kesalahan. Dari mulai yang paling berat, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kebid'ahan, penyimpangan. Pada umumnya itulah yang dikatakan taubat. Taubat dari semua dosa dan kemaksiatan. Barakallahu di sana tobat yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Levelnya, tingkatannya. Yaitu al-istighfaru min al qusuri wa taqsiri fil ibadat. Istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Jalla Ala dari kekurangan dia dari kekurangan dia, tidak maksimalnya dia dalam ibadah kepada Allah. Bukan terkait dengan dosa atau penyimpangan atau kemaksiatan, tapi dia kurang dalam ibadah kepada Allah. Namanya kusur wa taksir. Kusur wa taksir. Yang seharusnya dia mampu 100 cuma 80. Apalagi cuma 40, 20 persen. Semakin banyak kurangnya, semakin banyak taksirnya, semakin taubat dia. Taubatnya dari kekurangan maksimal dia, dia kurang maksimal, kekurangan dia dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Taubatul siddiqin. Kalau yang pertama, taubatul mudhnibin. Yang pertama namanya taubatnya orang-orang berbuat dosa. Taubatul mudhnibin. Yang kedua, taubatul muttaqin as-siddiqin. Taubatnya yang mencapai tingkatan takwa dan siddiqiyah, mukmin yang siddiq, mukmin yang muttaqin, mukmin yang muhsinin. Levelnya bukan lagi taubat dari dosa, tapi dari kekurangan dalam perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Lebih tinggi lagi at-taubatu min fi'lil mubahat wa yatruku bidzalika at-ta'at taubat dikarenakan mengerjakan hal yang mubah yang dengan itu luput daripadanya mengerjakan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dia nggak dosa, dia nggak salah. Yang dia kerjakan perkara-perkara mubah, perkara yang diperbolehkan dalam agama. Dia taubat dikarenakan waktu dia terbuang sekian untuk perkara yang mubah yang seharusnya semestinya di waktu itu bisa dia pakai untuk mengerjakan perkara yang berpahala besar. Taubat dari ini. Ini taubatnya para suditin, level tinggi. Lebih tinggi lagi ya taubat benar-benar anil anil ah, anil afadil anil afdaliyat dia bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dikarenakan mengamalkan amal ibadah yang mafdul, yang kurang afdal. Yang dengan itu luput daripada dia amal yang lebih afdal pahalanya. Artinya apa? Dia sedang beribadah sedang beramal soleh, mengerjakan amal kebajikan, ibadah dia ini. Yang namanya amal ibadah, ada yang akhbal, ada yang mafbul, Tingkatan, e, eh, beda tingkatan terkait dengan pahalanya, tingkatan-tingkatan keakhbaliyahnya. Dia mengerjakan yang mafbul, mafbul amal ibadah kecil pahalanya. Terluputkan dari yang akhbal, akhbal. Amal ibadah yang besar pahalanya. Taubat dari ini. Itu namanya taubatu al-muttaqin siddiqin. Allahul musta'an. Ini di antara makna ucapan sebagian ulama. Taubatul awam dzambul kibar. Taubatnya orang-orang awam itu dianggap dosanya orang-orang besar. Nah, kalau orang awam Taubat dia. Bagus Pak, insaf taubat. Gitu. taubatnya dia di kalangan orang besar yang tingkatannya mukminin, mutakin, sedikit, itu jangan dosa, dia salah. Ini rincian yang saya bawakan di atas. Ya, bagi orang-orang awam munas mengerjakan sebuah amal kebajikan, sen, bagus dia pak, soleh dia pak, bertakwa dia pak, insaf dia pak, dia sebelumnya itu wah banyak dosanya dia itu. Sekarang sudah mengerjakan amal kebajikan. Amal kebajikan yang dia kerjakan itu dibandingkan dengan para mutaqin, para sedikit masih dosa ini. Dia mengerjakan sebuah amal yang mafbul yang pahalanya kurang begitu besar. Ada lagi yang lebih afdal yang luput daripadanya. Di kalangan orang orang kayak kita-kita ini, wah wow, luar biasa banget amal solehnya ini. Masya Allah ketakwaan dia, kesolehan dia. Udah anak amal kebajikan. Tapi ketika dibandingkan dengan yang di atasnya kita. Amal yang kita kerjakan, dosanya mereka. Berdosa mereka itu. Loh kenapa kok berdosa? Mengerjakan yang mafdul, amal, ibadah yang kecil pahalanya. Untuk kelasnya mereka, bukan ini yang mereka amalkan yang, yang dikerjakan yang lebih tinggi lagi levelnya amal ibadah yang paling besar pahalanya biasa level tinggi ketika mengamalkan yang downgrade di bawahnya jadi kayak sebuah kesalahan dipahami gak? Lewat dia dipahami gak? Nah, biasa mangan sing enak-enak, enak-enak. Terus baru gue mangane tempe, tahu. Wah, nggak bergizi ini. Hah? Ini bisa merusak kesehatan ini. Biasanya kan hah begitu. Bagi orang yang kelasnya high class ini mangan tempe mangan tahu itu dosa. Eh, bagi antum, bosan banget saat, masya Allah saat tahunya, tempenya dibeginikan, diolah-olah macam-macam kuliner, ujung-ujungnya ya tahu tempe. Wah enak tenang, kelasnya antum. Dibanding dengan yang mereka nggak makan, zen antum kan? Wah kata perkara ini. Sehingga taubat levelnya beda-beda. <clears throat> Tapi yang kita inginkan adalah taubat itu wajib. Bukan sunnah, bukan boleh. Wajib. Taubat itu dari semua dosa. Itu yang afdal. Boleh dari sebagian dosa tertentu. Taubat itu harus selama-lamanya, seterusnya, berkesinambungan sampai kita mati. Dawam. Taubat itu harus dipersering. Takfiru tawal sifat. Gemar taubat, sering taubat. Ya, kalau dawam itu durasinya saya mati. Sering taubatnya yang banyak, sifar lagi, sifar lagi terus dalam sehari 70 kali, terus kali, terus majelis sekian puluh kali istighfar, taubat, istighfar, taubat, Dikarenakan masing-masing kita ini tidak luput dari yang namanya dosa. Wallahul musta'an. Ikhwan fitina azakumullah, ada wabah. Yang berikutnya adalah yang namanya taubat harus taubatan nasuha. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman Dia Tahrim ayat yang ke-8 <clears throat> Ya ayyuhalladzina amanu Tubu ilallahi taubatan nasuha Wahai orang-orang yang beriman Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha Dikasih keterangan taubatan nasuha. Taubat yang nasuha. Dibawakan pahala besarnya. Akan diampuni dosa-dosanya, dihapuskan semua kesalahan-kesalahan dia dan dengan itu dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa meraih surga dengan taubat dan sifat. Dijelaskan oleh para ulama Buku rujukan yang paling bagus buku Ibnu Qayyim rahimahullah namanya Matir Salikin. Ini kalau saya buka nanti nggak hatam-hatam ya Iwan. Setebal ini pembahasannya. Kita ikhtis saja ya, kita ringkas. Taubat itu dikatakan dengan taubat dan nasuha apabila terpenuhi atau mengandung poin-poin berikut. Yang pertama, ta'mimu jami'i dzunubi wa Taubat dari semua dosa tanpa terkecuali. Dari semuanya, meliputi semua dosa yang ada ini. Jadi pasal dia ya? minggu bin dari semua dosa. <clears throat> Semuanya. Yang kecil, yang besar. Sifat yang tercela tadi, rububiyah, syaitaniyah bahimiyah, sabuiyah besar, kecil. Dosa terkait dengan Allah Jalla wa'ala. Terkait dengan Bani Adam. Yang dia tahu, yang dia nggak tahu. Yang dia sadar, dia nggak sadar. Dengan dasar ilmu atau karena kejahilannya. Dan poin yang berikutnya. Dosa-dosa masa lalu. Dan juga dosa di masa mendatang. Ini akan lebih ditekankan insya Allah. Itu nasuhah dari semua dosa, dari semua sisinya. dan nasuha. Yang kedua, Tawafur syurutiha. Terpenuhi semua ketentuan-ketentuan taubat. Nah, akan dikaji insyaallah ya Pada sini. harus terpenuhi semua ketentuan-ketentuan sahnya taubat, diterimanya taubat. Kita akan dirinci insya Allah. <coughs> Yang ketiga, takhlisuha min syawaibiha harus memurnikan taubat tadi dari hal-hal yang mengotorinya Ini penting diperhatikan. Ada hal-hal yang mengotori taubat. Syawa ibu taub. Semoga ada waktu untuk menerangkannya insya Allah. Kalau terpenuhi semuanya barakallahu fikum. Maka dikatakan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha akan terampuni semua dosa tanpa terkecuali. Taubatnya dikatakan sahihah, benar. Dikatakan makbulah, diterima. Dikatakan makjurah, dikasih pahala-pahalanya. Semua ayat, ahadis yang menerangkan keutamaan taubat itu pada taubat dan nasuha. Barakallahu Ketika satu saja hilang daripadanya, maka bukan namanya taubat dan nasuha. Dibahasakan oleh oleh, oleh Ibnu rahimahullah namanya taubatul illah. <coughs> apa illah? Hah? itu apa? Alasan. Nah gitu ya. Nah, kalau kita bahasakan taubat tendensius penuh dengan tendensi Taubatul illah. Gambarannya apa? Yang kosong daripada ini. Taubat yang tidak terpenuhi padanya ketentuan taubatnya. Atau taubat yang dikotori oleh berbagai macam kotor-kotorannya. Ya sama, ria, sum'ah, syuhrah, tendensi duniawi, pribadi, segala macamnya rusak. Barakallah, namanya taubatul illah. Dia salah. Mestinya kan taubat, ikhlas, jujur, nasuha, nah, gitu. Nah, ini enggak. Dia mau tobat. Tapi dia punya tendensi yang dia kejar. Dia ingin menggambarkan kepada semua orang di sana dirinya orang yang gampang untuk rujuk, gampang untuk menerima nasihat, harapannya akan memuliakan dia, akan mengagungkan dia, akan mengikuti dia. Ketika target nggak tercapai, kumat. Tahu kumat ya? Kambuh lagi dosa. Hati-hati, itu terselubung pak dalam kalbu yang paling dalam. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala. Bahirnya tobat, bahirnya rujuk. Saya rucu, saya telah bertobat dari ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini. Ya tahunya ya akhirnya aja ya udah ditobat. Yang taubatnya kalau jalla wa'ala. Ketika dia taubatul illah, bukan taubat nasuha akan terbongkar. Allah akan membongkar dia. Ternyata di balik taubatnya itu, rujuknya itu, dia lagi apa bahasanya ya? Pencitraan. Nah, gitu bahasanya. Ha? Pencitraan dia menggambarkan kepada banyak orang nih. Orang yang paling gampang lucu, gampang menerima nasihat, gampang dinasihati, gampang ditegur, gampang ini, ini saya begini, begini, begini, begini. Bertobat. Yang berikutnya lagi, ingin dipuji, ingin disanjung, diikuti dan segala macam. Barakallahu <clears throat> Ketika tidak ada yang gubris, tidak ada yang noleh, kumat kambuh lagi. Kenapa? Targetnya nggak tercapai. Namanya taubatul illah. Allahul musta'an. Baca keterangan Qayyim di buku beliau Malu Salikin menerangkan sampai contoh-contoh taubatul illah. Ringkasnya adalah tidak terpenuhi padanya taubatan nasuha. <coughs> Yang berikut Ikhwanuddina asakumullah. Di antara ketentuan tabatan nasuha yang dibahas tadi ialah tawaffuru syurutiha. Terpenuhi persyaratan persyaratannya Ini dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan ketentuan sahnya taubat. Syarat-syarat sahnya taubat. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin dan juga ulama yang lain terkait dengan ketentuan sahnya taubat tergantung dosanya. Fa'in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainal wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adami falaha thalathatu syurutin kalau dosanya kemaksiatannya antara sang hamba dengan Allah Jalla wa ala sedikit pun tidak ada kaitan dengan Bani Adam ada tiga persyaratan ahaduha yang pertama ayyuqli'anil maksiyah dia meninggalkan dosa itu. Cabut daripadanya. Langsung tinggalkan. Langsung hentikan. Wasani yang kedua. Ayyan dama'ala fi'liha. Menyesal. Sangat menyesali. Dia mengerjakan dosa itu menyesal atas tindakan dosa yang dia kerjakan. Nadama. Wasalis dan yang ketiga ayyazima alla ya'uda ilaiha bada. Dia berazam kuat, berkomitmen tidak mengulang lagi tindakan dosa itu. Al-iqla', an-nadamah, al-azm. Beliau mengatakan fa'in fukida ahadus salasa lam atau taubatuh. Kalau hilang salah satunya maka tidak sah taubatnya. Barakallahu fikum. Kalau dengan bahasa yang lain kata Ibnu Qudamah rahimahullah wa mata jatama'at syurutut taubati kanat sahihatan maqbulatan kapanpun terkumpul, terpenuhi semua ketentuan taubat, maka taubatnya dikatakan sah dan makbul. Sahihah, sah, makbulah, diterima, tambahkan lagi makjurah, berpahala. <coughs> Satunya hilang, maka tidak sah taubatnya barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari tiga ketentuan tadi, ketentuan yang paling pokok, yang paling mendasar, bukti dia betul-betul sodako fi taubatihi, jujur dalam taubatnya adalah an Penyesalan yang amat sangat. Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan. Ini namanya mukhtasar min hadil qasidin. Perlu saya bacakan dikarenakan ini yang paling penting dalam perkara taubat. I'lam ketahuilah anna taubata. Yang namanya taubat ialah ibaratun. Sebuah ungkapan. An-nadamin. Ungkapan tentang sebuah penyesalan sangat. Yurithu azman wa qasda. Dari penyesalan tadi melahirkan komitmen yang kuat, niatan yang kuat untuk menjadi baik. Wadzalika nadamu yurisul ilma bi an takuna al ma'asi hailan bainal insani wa baina mahbubih. Penyesalan tadi melahirkan pengetahuan dia. Dia jadi tahu dosa yang dia kerjakan, menghalangi dia dengan Allah yang dia cintai. Ingat, tidak sembarang menyesal. Penyesalan yang amat sangat muncul azam yang kuat, tekad yang bulat, komitmen yang sangat tinggi, niatan yang kuat untuk perbaikan diri. Tinggalkan semua dosa itu. Berkomitmen lebih baik di masa mendatang. Tahu dia jeleknya, buruknya sebuah dosa. Beliau mengatakan setelah itu. Wan nadamu huwa tawajjul qalbi inda su'urihi bi firaqil mahbub. Yang namanya nadamah, penyesalan, rintihan kalbu. Ya, rintihan hati ketika ditinggal oleh orang yang sangat dia cintai al-mahbub Allah Jalla wa'ala. Tapi dikasih penggambaran di antara sama sama insan sama hamba. Antum gambarkan sosok orang yang sangat antum cintai. Ayahmu, misalkan ibumu, misalkan istrimu, misalkan anakmu, misalkan sahabat karib yang sangat kamu cintai. Pergi dari antum. Ini perginya kalau bikin sedih yang mana ini? Nah, ditinggal mati orang yang sangat kamu cintai. Apa yang kamu rasakan? Kesedihan yang mendalam dalam kalbu. Hatimu merintih. Jiwa kamu itu merintih. Namanya tawajul kalbu Jika dengan berpisah dengan orang yang sangat kamu cintai. Atau Biasa dekat, harus terpisah jauh. Tidak tahu bisa ketemu ataukah tidak. Muncul yang namanya penyesalan yang amat sangat. Kesedihan yang, yang amat sangat. Itu namanya nadama. Itu sangat nyesel dari hati yang paling dalam. Sehingga dikatakan ada rintihan kalbu, rintihan hati. Orang yang betul-betul menyesal. Orang yang betul-betul sangat-sangat menyesal. Di hati yang paling dalam. Ini terkait dengan Allah Jalla wa'ala. Dia menyesal akan tindakan dosa yang dia kerjakan. Yang dia lakukan menyesal. Dia merintih. Dia takut Allah murka kepada dia. Takut Allah membenci dia. Takut Allah meninggalkan dia. Takut Allah nggak mengurusi dia. Menyesal yang amat sangat. Di hati yang paling dalam. Rintihan kalbu wa alamatuhu dan ciri-cirinya kata beliau turul husni wal buka selalu bersedih hati dan menangis barakallahu itu orang waktunya salat dan itu nampak pada guratan wajahnya nampak dalam keadaan dirinya kelihatan banget ini orang menyesal itu alami dari kalbu yang paling mendalam Nada mah salam tidak bisa direkayasa nggak bisa dikamuflase tidak bisa yang namanya nadama menyesal itu bukan dengan slogan omongan kata-kata aku menyesal Dah hanya itu ya belum menerangkan bukan terkait dengan lesan Tadi kalbu yang paling dalam, di hati yang paling mendalam. Tanda dia betul-betul menyesal, taubat, jujur taubatnya, tulus taubatnya. <coughs> Barakallahu fikum. <coughs> Dibahami insyaallah ya. Hadahu. Dan nadama tadi, penyesalan tadi barakallahu fikum melahirkan azan yang begitu kuat. Setelah itu tertanam dalam kalbunya tekad yang bulat. Aku harus kembali, aku harus insaf, aku harus baik lagi. Aku harus memperbaiki diri, aku harus jadi hamba yang saleh, hamba yang bertakwa. Jangan mengulang lagi, jangan kesalahan yang ini, jangan ulangi lagi terus begitu. Yang kuat. Sehingga ke depan langkah dia terarah menuju kebaikan dan perbaikan. Barakallahu fikum. Itu namanya an-nadamah. Disebut dalam hadis datang dari banyak sahabat dan yang sahih Rasul mengatakan at-taubatun at taubatun nadamah. Apa fad? An-nadamu taubah, afan. An-nadamu taubah. Simpel hati. an-nadamu taubah. Penyesalan adalah taubat. Jadi inti taubat tanda jujurnya taubat ketika sang pelaku betul-betul menyesal sangat menyesal, menyesali kesalahan dia, menyesali dosanya Taubat. Ingat ya, melahirkan azam yang kuat, tekad yang bulat menjadi baik. <coughs> Ikhwanuddin azakumullah untuk bisa memenuhi tiga ketentuan tadi. ikhlas langsung caput dari dosa, menyesal, berazam. Ada beberapa hal-hal sebelumnya yang perlu dia sempurnakan. Dan itu dianggap juga termasuk kunci keabsahan taubat tadi. Ibn Qayyim al rahimahullah menegaskan, "La tasihut taubatu illa ba'da ma'rifatil zambi." wal i'tirafi bihi wa talabut takhallusi min su'i awaqibihi tidak sah taubat itu <coughs> tidak akan sah taubat itu kecuali setelah dia mengetahui dosanya apa dia tahu mana kesalahan dia dia tahu letak kesalahan dia letak dosanya dia yang tahu dan yang kedua Ali itiraf bihi, dia mengakui itu kesalahan dia. Mengakui itu dosanya dia. Ada pengakuan di situ, i'tiraf bidzambi. Dan yang ketiga, semangat untuk lepas dari mara bahayanya. Berjuang untuk bagaimana bisa lepas, selamat dari mara bahaya yang dimunculkan dari dosanya pecah. Perjuangan dia takut dengan efek negatifnya ini. Takut dari bala, malapetaka, bencana yang akan menimpa dia dikarenakan dosa ini. Tiga ini ketika terpenuhi akan memudahkan bagi insya Allah taala eh, bitaufik bin jalla semata memudahkan bagi dia untuk memenuhi tiga ketentuan di atas akan segera cabut melepaskan menjauhi meninggalkan dosa yang dikerjakan langsung berazam jangan mengulang lagi, berazam semakin baik ke depan dan akan muncul rasa nadama penyesalan yang sesungguhnya. Jika akan dia tahu dia yang salah, dia berbuat dosa ini, dosa ini, dosa itu, dia yang salah, dia mengakui dan dia takut dari efek negatifnya. Tiga di awal, tiga persyaratan. Ini ketika berkaitan dengan Bani Adam. <coughs> Afan, eh, Afan, salah ngomong. Terkait dengan Allah Jalla wa'ala. Bukan terkait dengan Bani Adam. Adapun kalau dosanya terkait dengan Bani Adam, ada ketentuan berikutnya. Kata Nawawi rahimahullahu taala, Wa idza kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin syurutuha arba'atun. Tapi kalau dosanya, kemaksiatannya berkaitan dengan sesama Bani Adam, ada sangkut pautnya dengan Bani Adam yang lain, maka empat persyaratannya. Hadhihi salasa, tiga yang disebutkan di atas. Dan yang keempat, wa ayya bar'a min haqqi sahibiha meminta maaf kepada orang lain tersebut meminta halal dari orang lain tersebut kalau terkait dengan haknya dia tunaikan segera haknya dia tunaikan segera haknya dia barakallahu fikum Beliau mengatakan dengan rincian, "Fa in kanat malan au nahwahu raddahu ilaih." Kalau berupa harta benda yang dia ambil dari orang lain tadi, <clears throat> pernah mencuri hartanya, pernah merampas hartanya, pernah mencopet hartanya, kembalikan harta itu kepadanya. Wa in kanat hadda qadhafin wa nahwahu makanahu minhu au talafa afwah. Kalau dosanya dalam bentuk hukuman had karena menuduh orang lain berzina tanpa bukti atau hukuman had yang lainnya, maka dia serahkan dirinya untuk dihukum had. Atau minta maaf kepada orang lain tersebut. Nah, apa adanya. Kalau dia memaafkan, Alhamdulillah. Kalau memaafkan, siap untuk dihukum had atas apa yang dia kerjakan. Itu tobatnya dia. Dia mati, bagus. Batara taubah. Barakallahu. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau bentuknya ghibah, maka harus minta halalnya. Yang ini dirinci ya, Ikhwan. Dirinci oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Majelis Salikin terkait dengan riba. Kalau riba menyebutkan aibnya orang, membongkar aibnya orang. Dirinci. <clears throat> Kalau orang yang dia ribai itu tahu dia pelaku riba. Ini pelakunya ini yang meribai anak, yang mencemarkan nama baik saya, dia yang melecehkan saya, yang menjatuhkan kehormatan saya, wajib datang minta halal istahallahu. Wajib datang minta halal. Minta maaf langsung pada orangnya. Ada wadai. Yang kedua, orang yang dia ribai itu tidak tahu dia meribai. Tidak tahu. <clears throat> Kata Muqayyim Qayyim rahimahullah untuk satu kondisi yang seperti ini jangan beri dia tahu. Jangan kasih tahu dia. Kenapa? Justru kalau kamu kasih tahu dia yang tadinya nggak ada apa-apa sama itu menjadi apa-apa. Holly nggak tahu sudah cara tobatnya kata Mukayyim Kamu ganti lawannya di tempat-tempat engkau menghibai dia di situ pula engkau sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Bersihkan nama baik dia. Tidak usah ngomong saya dulu mau baik. Tidak usah. Dia kan nggak ada yang tahu. Langsung kamu sebutkan Fulan, masya Allah dia begini-begini dan itu real, fakta, bukan mengada-ngada. Nah, yang mengatakan dia begini salah, dia begini, saya tahu dia begini, orangnya begini, orangnya begini. Dipulihkan nama baiknya. Dipaham ya? Sebab orang tadi nggak dapat apa-apa dengan yang kamu perbuat. Kalau kamu sampaikan ke dia, afwan ya akhi, afwan ya akhi, mau maafkan anak ya akhi, afwan, jitin afwan ya akhi. Ada apa? Dia nggak merasa ini. Afwan ya akhi, anak dulu pernah mengatakan antum bla, antum ble, antum c. Sakit dia ya akhi. Kan antum langsung menusuk kehormatan dia. Harta nggak dapat, Nah gitu ya. Duit nggak dapat, cuan nggak dapat, kemanfaatan nggak dapat, malah dapat cercaannya antum. Itu kalau mukayyib besar madorotnya. Kalau dia nggak tahu, jangan dikasih tahu. Supaya dia tidak menjadi sakit hatinya. Jangan dikasih tahu. Langsung saja tiga pertama dipenuhi, tiga kan semua dosa, azam jangan mengulang lagi, Anda menyesal, dan yang berikutnya adalah pulihkan nama baik dia. Di tempat-tempat yang dulu Anda mencemarkan nama baiknya, pulihkan nama baiknya. Barakallahu. Tat, bagaimana kalau seandainya yang saya ambil hartanya dia, saya pernah mencuri harta dia, tapi dia nggak tahu saya pencurinya, Ustaz. <clears throat> Apakah saya kembalikan? Ya kembalikan. Tidak maksud saya apa saya harus ke sana minta maaf begitu. Jangan kata Ibnu Qayyim. Selagi dia nggak tahu Anda pencurinya, jangan dikasih tahu. Yang penting apa? Hartanya balik. Hartanya balik. Kalau tahu, datang minta halal. Datang mohon maaf dikembalikan harta yang, di, yang diambil. Dia ngomeng-ngomeng atau diam saja. Itu haknya yang punya hak. Sohibul hak itu punya makal. Yang kamu yang salah kok. Seneng ngomeng? Hmm, maaf bang. Hmm, bang. Terus pokoknya jangan. Hmm, Eh, nah sudah datang kemari, sudah minta maaf jauh-jauh kemari, tak kembalikan apa yang saya ambil malah ngeroyong, malah ngoceh-ngoceh gitu. Anda gak jujur kawan. Itu risiko Anda bersalah. Paham okay? Ya? Datang minta maaf, kembalikan harta yang Anda ambil. Sudah. Kalau dia nggak tahu, cukup kirimkan hartanya yang pernah kamu ambil itu tanpa tahu siapa pencurinya. Yang penting kembali. Khawatir kalau kamu kasih tahu menjadi buruk muamalah kamu dengan dia nantinya. Barakallahu fikum. Itu di, dirinci oleh Muqayyim rahimahullah. Intinya kata beliau ketika mengandung unsur masada atau madharah jangan sampai ketahuan orang lain. Cukup perbaiki, cukup kembalikan haknya, baru hukum minta halal dengan cara yang lain. Kecuali kamu diketahui pelakunya, wajib minta halal, wajib minta maaf dan kembalikan haknya dia. <coughs> Barakallahu fikum. Dipahami ya? Ada mafum. Wis. Nah, sama dengan tiga poin di atas hamba orang yang akan bisa bertaubat terkait dengan hak bani ada empat poin tadi ketika tiga di awalnya ada pada dia dia tahu kesalahan dia dia salah ngakui kesalahan dia dan dia berjuang sekuat tenaga untuk lepas dari marah bahaya atau efek negatif dari kesalahan-kesalahan dia. Akan mampu mengerjakan ketentuan taubat yang dibenarkan tadi. Dan nanti akan diteruskan insyaallah Allah ya ada ketentuan yang lain yang disebutkan dalam beberapa hadis akan dilengkapi insya Allah pada perjumpaan ba'da zuhur nanti. Sementara cukup. alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.